Para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, kita sedang membahas beberapa penyebab ikhtilaf para ulama dalam masalah agama. Sudah enam poin atau tujuh poin saya lupa. Yang pertama adalah penyebabnya orang yang e, ikhtilaf dengan jumhurul ulama karena orang itu belum sampai kepadanya dalil tentang masalah itu. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, ada yang sampai kepadanya dalil tapi dia tidak percaya kepada orang yang membawakan dalil tersebut. Ketiga, orang yang sudah sampai kepadanya hadis atau dalil tapi kemudian dia lupa. Kemudian penyebab yang keempatnya adalah seperti yang juga sudah kita terangkan dia salah faham terhadap dalil. Contoh-contoh dari Al-Qur'an, dari hadis yang berbicara menjelaskan masalah ini juga sudah kita terangkan. Dan yang kelima ada karanya hadis sampai kepada dia tapi dan hadis itu sahih tapi hadis itu sudah dimansuh dan dia tidak mengetahui dimansuhnya hadis tersebut. Itu yang kelimanya dan yang keenam ini yang kemarin sedang kita bahas tapi belum tuntas pembahasannya yaitu e, orang berpegang kepada hadis dhaif dan beristidlal secara dhaif. Contoh yang sudah kita berikan tentang masalah ini adalah apa yang dijelaskan tentang sholat tasbih. Sebagian ulama membolehkan bahkan mengamalkan sholat tasbih ini. Seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala atau pada zaman kiwari Syekh Muhammad Nasun Al-Albani rahimahullah. Mereka mensunnahkan sholat tasbih karena beranggapan sholat tasbih itu sahih hadisnya dan bisa diamalkan. Adapun selain mereka seperti Imam Ahmad bin Hambal, Syekhul Islam, Ibn Taimiyah dan pada zaman Kiwari umpama Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyatakan anna salat tasbih bid'atun makruhah. Salat tasbih itu bid'ah yang makruhah. Bid'ah yang dibenci karena hadisnya tidak sahih. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah innaka la tasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tasbih itu tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmul Fatawanya, kata beliau Inna hadithaha kadhibun ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hadisnya itu adalah kedustaan atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, "Wa fil haqiqah من تأملها وجد أن فيها شذوذا حتى بالنسبة للشرع إذ أن العبادة إما أن تكون نافعة للقلب ولابد بد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل زمان وإما ألا تكون نافعة فلا تكون مشروعة وهذه في الحديث الذي جاء عنها يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو في العمر آه، في العمر مرة وهذا لا نذير له في الشرع فدل على شذوذها سندا ومتنا وأن من قال إنها كذب كشيخ الإسلام فإنه مصيب Walidhalik kala Syekhul Islam annahu lam yastahibha ahadu minal a'immah. Kata Syekh Al-Uthaymin siapa orang yang memperhatikan tentang solat tasbih, dia akan menemukan bahwa di dalamnya banyak keanehan, sekalipun berkaitan dengan aspek syar'i. Karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi hati. Maka kalau bermanfaat bagi hati, dia disyariatkan di setiap waktu dan di setiap tempat. Kalau ada ibadah yang tidak bermanfaat, maka tidak mungkin yang tidak bermanfaat itu disyariatkan. Nah hadis tentang sholat tasbih, seseorang sholat setiap hari sekali atau setiap seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali atau seumur hidup sekali. Ibadah seperti ini tidak ada bandingannya dalam syariat. Tidak ada ibadah yang seperti itu di dalam syariat. Dan ini menunjukkan keanehan hadis ini baik dari segi sanad maupun dari segi matan. Dan ulama yang menjelaskan bahwa hadis ini dusta seperti Syekhul Islam itu benar. Makanya berkata Syekhul Islam, annahu lam yastahibha ahadun minal a'immah. Bahwa salat tasbih ini tidak disunnahkan walaupun oleh seorang di antara para imam. Berdasarkan hal itu, kata Syekh Al-Utsaimin wa innama masaltu biha li anna su'ala anha kathirun minar rijali wan nisa' fa akhsha an takuna hadhil bid'ah amran masyru'an wa innama aqulu bid'ah aquluha walau kanat thaqilatan ala ba'din nas لأننا نعتقد أن كل من دان لله سبحانه مما ليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله فإنه بدعة Saya kata Syekh Al-Utsaimin hanyalah memberi contoh terhadap sholat tasbih ini Memberi contoh orang yang mensohikan keterangan yang sebenarnya doif. Karena ini banyak dipertanyakan baik laki-laki ataupun wanita dan saya khawatir perkara bid'ah ini menjadi urusan yang dianggap disyariatkan. Saya hanya mengatakan ini bid'ah sekalipun ini sangat berat bagi setiap orang, tapi kita meyakini bahwa semua orang yang melaksanakan agama Allah tapi tidak bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka pelaksanaan itu termasuk perkara yang bid'ah. Walhasil banyak orang yang mengamalkan eh, apa namanya hadis-hadis doif yang isi hadis doif itu mensyariatkan satu amalan tertentu. Seperti ini, seperti sholat tasbih, dijelaskan dalam hadis dhaif dan hadis dhaif tidak boleh menjadi dalil untuk menetapkan suatu hukum yang tidak ditetapkan dalam Quran dan sunnah yang sahihah. Adapun perkataan para ulama yang menyatakan hadis dhaif boleh dipakai dalam fadhailul a'mal dirinci oleh para ulama di antara Al-Imam Ibnu Hibban juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumallahu taala yang menyatakan bahwa yang dimaksud hadis dhaif boleh dijadikan sebagai dalil untuk fadhailul amal. Fadhailul amal itu artinya keutamaan-keutamaan amal. Maknanya adalah ada hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan suatu amalan yang memang amalan ini sudah disyariatkan oleh Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Seperti contoh tahajud, seperti contoh saum Senin Kamis, seperti contoh sholat duha, sholat istikharah, sholat rawatib, dan sholat-sholat yang disunahkan lainnya. Lalu umpamanya ada hadis naif yang menjelaskan keutamaan tahajud. Maka hadis naif ini boleh dipakai. Karena apa? Karena hanya untuk memberi dorongan agar orang tahajud bukan menjadi dalil pokok disyariatkannya tahajud. Karena disyariatkannya tahajud ditetapkan oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis yang sahih. Nah, jadi hadis doif yang tadi dipakai, diamalkan itu tidak mensyariatkan amalan baru. Adapun salat tasbih tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada hadis yang sahih. Yang ada hadis doif. Kemudian hadis dhaif ini menjadi dalil pokok untuk menetapkan suatu amalan tertentu, maka inilah, inilah yang tidak boleh wallahu alam. Itu contoh eh, orang berbeda pendapat disebabkan karena mengamalkan hadis doif dan hadis doif tersebut dipakai sebagai dalil pokok untuk menetapkan satu amalan. Adapun contoh naif eh, dari segi istidlal. Istidlal itu penetapan dalil, penerapan dalil. Adapun hadisnya sahih. Tapi cara penerapan dalilnya ini yang lemah. Sebagai contoh, apa yang dijelaskan dalam hadis Aswad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul janin zakatu ummihi. Sesembelihan bagi janin adalah sesembelihan bagi ibunya. Bagi induknya. Maknanya kalau ada binatang yang bunting, yang lagi hamil, baik itu unta, sapi, atau kambing. Kemudian dia bunting, lalu mau disembelih Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesembelihan untuk janinnya, untuk anak yang dikandungnya itu sama dengan sesembelihan ibunya, induknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, juz yang ketiga halaman 39. Juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dalam Kitabul At'imah bab Zakatul Janin. Juga Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf dan seterusnya. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Dan persoihan Al-Hakim ini disepakati oleh Imam Al-Zahabi Demikian juga Imam Az-Zailai dalam kitab Nasbur Rayah juz yang keempat halaman 190 menyatakan warijaluhu rijalus sahih. Rijal hadis ini termasuk rijal hadis yang sahih. Rijal itu para perawinya. Syalal Bani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil juga mensahihkan hadis tersebut. Makna dari hadis ini di kalangan para ahli ilmu bahwa janin ya apabila ibu atau induknya sudah disembelih maka sesembelihan bagi ibunya sudah mencakup sesembelihan bagi anak yang sudah dikandungnya yang sedang dikandungnya sehingga si anak yang ada dalam kandungan induknya tersebut tidak perlu untuk disembelih lagi karena dia sudah mati. Yang sudah mati itu tidak ada faidahnya untuk disembelih. Jadi kalau umpamanya ada induk binatang ya sedang hamil dan kita tidak tahu bahwa dia sedang hamil. Kemudian kita sembelih. Mati. Ketika dibeset, apa bahasa Indonesia yang dibeset? bedah. Ternyata di dalam perutnya ada janin. Ada janin e, bayinya yang sudah mati. Pasti mati karena setelah diinduknya di apa namanya di disembelih induknya mati, maka pasti si janinnya juga beberapa saat setelah itu mati. Nah, ditemukan janin. Maka janin tersebut halal dimakan walaupun tidak disembelih lagi karena sesembelihan induknya sudah mencakup sesembelihan bagi anaknya. Itu makna hadis tersebut, zakatul janin, zakatu ummihi. Sesembelihan janin sudah tercakup dalam sesembelihan ibunya. Tapi sebagian orang, sebagian ulama ada yang memahami bahwa sesembelihan untuk janin sama persis seperti sesembelihan untuk ibunya. Yaitu dialirkannya darah. Sehingga mereka berpendapat kalau induknya disembelih kemudian setelah mati ditemukan anaknya dalam perutnya, anaknya juga harus sembelih lagi. Begitu kata mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis "Ma haraddam wa dzukira smullahi alaihi fakul ma'un hiraddam wa dzukira smullahi alaihi fakul maka setiap binatang yang dialirkan darahnya dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya maka makanlah hadis tersebut mutafakun alai. diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim nah sedangkan bayi dari binatang tadi sudah mati di dalam perut ibunya. Kalau sudah mati percuma untuk dialirkan darahnya. Percuma untuk disembelih darahnya tidak akan mengalir. Oleh karena itulah maka baik dari aspek syar'i maupun dari aspek akal menyembelih eh, apa namanya anak kambing yang ada dalam perut induknya yang induknya itu sudah disembelih adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ketetapan syariat dan juga tidak sesuai dengan cara berpikir akal kita karena itu sudah mati sudah tidak bisa lagi disembelih tapi Nabi selesai menyatakan zakatul janin zakatu ummi bahwa sesembelihan untuk janin sudah tercakup dalam sesembelihan induknya nah oleh karena itulah maka ada sebagian orang yang Do'if dalam istidlal Istidlal itu apa? Istidlal itu artinya penerapan dalil Dalilnya benar, sahih Tapi istidlalnya yang do'if Sehingga melahirkan pendapat yang dianggap aneh Yang dianggap menyimpang ke Kemudian berbeda dengan makna yang sebenarnya Berdasarkan hal tersebut Maka orang berikhtilaf karena salah dalam menerapkan dalil sekalipun dalilnya benar. Ini contoh yang pertama dari sebuah hadis yang sahih tapi penerapannya yang keliru. Contoh lain ada orang yang ketika dia berwudu kemudian seusai berwudu dilihatnya dia sudah melangkah, dilihatnya di tumitnya ada satu titik yang belum terkena air. Dan ini dosa besar. Nabi SAW menyatakan wailul aqabi minan nar. Ceraka, neraka itu Tumit-tumit yang tidak terkena dengan air wudhu. Nah, Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada sahabat yang seperti itu, beliau menyatakan irji fa ahsin wudu'aka. Kembali kamu dan perbaiki wudu'mu. Apa yang dimaksud irji fa ahsin wudu'aka? Kembali kamu dan apa namanya e, perbaiki wudu'mu? Apakah cukup hanya dengan mencuci kakinya saja ataukah diulang? Pendapat yang benar dalam masalah ini yang dikemukakan oleh para ulama adalah mengulang wudhunya dari awal. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu irji, ulangi lagi kamu. Fahsin akal lalu baguskan wudhu'mu. Ada dua perkara yang menyebabkan harus diulangnya wudhunya berdasarkan hadis ini. Perkara pertama ada kata-kata irji kembali. Artinya kembali dari awal. Yang kedua, faahsin akab baguskan wudhu'mu. Kalau baguskan wudhu'mu berarti dari awal. Kalau hanya mencuci itu saja tidak perlu membaguskan, cukup dicuci bagian kakinya aja. Inilah pendapat yang benar. Oleh karena itulah para ulama menyatakan bahwa rukun terakhir dari wudhu adalah mualah. Mualah itu artinya berturut-turut. Tidak boleh wudhu itu ketika mencuci sebagian anggota badan sebelum mencuci anggota badan lain diselingi dulu dengan perbuatan lain Umpai berkumur-kumur, kemudian cuci muka, setelah cuci muka keluar dulu dari tempat wudhu minum dulu. Terus dia kembali lagi terus melanjutkan mencuci kedua tangan sampai sikut. Terus keluar dulu, ngambil mempersiapkan handuk dulu. Masuk lagi ke WC, terus mengusap rambut. Maka itu tidak mualah tidak berturut-turut, maka tidak sah wudhu yang seperti itu. Harus berturut-turut sampai ke membasuh kepada kedua kaki sampai dua mata kaki. Oleh karena itulah maka wudhu itu wajib dilakukan secara berturut-turut tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain ketika membasuh anggota-anggota wudhu di tengah-tengah basuh anggota wudhu tidak boleh diseling oleh perbuatan lainnya. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Ketika seorang sahabat mencuci kakinya dan ada sebagian kecil dari kakinya yang tidak tercuci dilihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu disuruh mengulang kembali wudhunya dari awal menunjukkan bahwa kalau dia hanya mencuci kakinya saja itu sudah terselingi oleh kegiatan lain. Maka tidak mualah, tidak berturut-turut. Dan itu menggugurkan wudhunya yang terdahulu. Maka wajib diulang dari awal. Ini yang benar pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, tapi sebagian orang ada yang memahami hadis yang sahih ini dengan pemahaman yang keliru karena dhaifnya istidlal. Lemahnya penerapan dalil yang dia terapkan. Dengan mengatakan irji fa'ahsin wudu'aka kembali dan perbaiki wudu'mu maknanya cukup hanya dengan mencuci bagian kaki yang belum tercuci tadi itu saja. Ini sebuah kekeliruan yang bertolak belakang dengan penjelasan yang tadi. Inilah contoh yang kedua. Oleh karena itu pendapat yang benar dalam perkara ini apabila kita sesudah berwudu lalu kita melihat di tumit kita ada satu titik yang masih kering yang belum terbasuh kembali kita ke tempat wudu dan mengulangi wudu kita dari awal bukan membasuh bagian yang kering tersebut. Dan inilah kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di dalam tata cara berwudu mereka. Mereka tidak memperhatikan tumitnya dan itu kesalahan pertama yang besar. Nanti api neraka akan menyambar bagian yang tidak terkena air wudu tadi. Dan kesalahan kedua ketika kembali hanya dicuci bagian kaki itunya saja dan tidak mengulang dari awal dan ini termasuk Kesalahan yang kedua karena lemahnya istidlal dalam perkara ini. Nah, itu beberapa penyebab dari ikhtilaf yang terjadi. Kemudian bagaimana sikap kita di dalam menanggapi ikhtilaf seperti itu? Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, نقول موقفنا في من هذا الخلاف وأعني به خلاف العلماء الذي نعلم أنهم موثوقون علما وديانا لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من أهله لأننا لا نعتبر هؤلاء علماء ولا نعتبر أقوالهم مما يحفظ من أقوال أهل العلم Adapun sikap kita dalam menanggapi perselisihan di kalangan para ulama dan yang dimaksud para ulama di sini adalah para ulama mujtahid yang terpercaya ilmunya dan agamanya. Bukan orang-orang yang ngaku-ngaku atau menganggap dirinya ulama padahal kemampuan ilmunya belum sampai pada taraf mujtahid. Yang seperti itu nggak boleh ijtihad. Yang seperti itu bukanlah ulama. Yang seperti itu kalau dia berbeda pendapat dengan ulama nggak perlu digubris, nggak perlu dilirik. Orang yang hanya selevel ustadz, selevel dai, selevel mubalik, Quran tidak hafal, hadis juga tidak ada satupun yang hafal dengan sanadnya, bahasa Arab juga belepotan umpamanya ya, lalu istihad. Orang itu tidak tahu diri. Seperti saya, saya bukanlah ulama. Dan saya tidak berhak istihad. Dan tidak akan istihad. Makanya mengutip pendapat dan penjelasan para ulama. Itu yang dimaksud ulama di sana ulama mujtahidin. Adapun kalau ikhtilaf itu ustad dengan ulama itu bukan ikhtilaf. Tapi namanya inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Si ustad itu menyimpang dari penjelasan para ulama. Nah, jadi lahirnya kebinahan dan penyimpangan disebabkan karena ada orang yang ilmunya belum sampai pada taraf ilmu ulama, tapi dia sudah beristihad. Lahirlah pendapat yang aneh dan nyeleneh. Inilah yang disitir oleh Al-Imam Asyatibi dalam kitab Al-I'tisam juz yang kedua ketika membahas min asbabil khilaf kata beliau sebab pertama dari adanya pendapat yang aneh dan nyeleneh adalah annahu yu'tabaru min ahli ilmi wal istihad walam yablug yablugh tilka darajah wa ra'a ra'yahu ra'yan wa khilafahu khilafan ada orang yang dianggap ulama atau menganggap diri sebagai ulama padahal ilmunya belum sampai kepada taraf itu. Dia menganggap pendapatnya termasuk salah satu pendapat di kalangan para ulama. Dia melihat perbedaan antara dia dengan para ulama dianggap sebagai perbedaan antara ulama. Orang ini harus dinasihati dengan adanya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Fitan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda innallaha la yantazi'u ilman la la yaqbidu ilman yantazihu minan nas walakin yaqbidu biqadbil ulama hatta lam yabqa alim wattakhadha an-nasu ru'asa juhala' fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm dhallu wa dhall. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan mencabut begitu saja dari kepala manusia. Tadinya pintar, tiba-tiba bodoh. Nggak begitu cara Allah mencabut ilmu. Terlebih kepada orang-orang soleh di kalangan para ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama' Sehingga tidak lagi ada ulama yang tersisa. Lalu manusia mengambil mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Lalu pemimpin itu ditanya, dimintai fatwa. Lalu mereka menjawab memberi fatwa tanpa ilmu, mereka itu sesat dan menyesatkan. Pernah Rabi'ah seorang ahli hadis gurunya Imam Malik. Rabi'ah ahli hadis gurunya Imam Malik, laki-laki. Bukan Rabi'ah al-Adawiyah sufi wanita yang zindik itu bukan. Disebutkan baka Rabi'atu bukan syadida. Seorang uh, Rabi'ah nangis suatu saat dengan nangis yang dahsyat. Faqila lahu lalu ditanyakan Hal musibatun nazalat bik Adakah musibah yang menimpamu? Dijawab tidak Tapi kata beliau Di dalam menjawab pertanyaan itu Dikatakan Yus'alu Man la indahu ilmun Fa'afla bi ghairi ilmin Fa'dolla wa ada orang yang tidak berilmu ditanya, lalu dia menjawab tanpa ilmu. Dia sesat dan menyesatkan. Berdasarkan hal itulah maka berkata al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengutip apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud dia menyatakan la yazalun nasu 'alal haq ma akhadul ilma an akabirihim. Wa idza akhadul ilma an asagirihim halaku. Manusia itu selalu berada di atas kebenaran selama mereka mengambil ilmu itu dari ulama-ulama besar. Al-akabir, al-akabir orang-orang besar dalam masalah ilmu, bukan besar badannya ketika mereka mengambil ilmu dari asogir, asogir itu ustad. As asogir itu orang yang sedikit ilmunya. Ada ilmu, cuma sedikit dan tidak memenuhi syarat untuk istihad. Maka mereka pun akan binasa. Maksud mengambil ilmu di sana, mengambil istihad sang ustad. Karena ustad itu tidak berhak untuk istihad. Tapi kalau para ulama ya mereka berhak untuk istihad karena keilmuannya. Berdasarkan hal itulah maka yang dimaksud dengan ikhtilaf di kalangan para ulama adalah benar-benar ulama mujtahid yang memenuhi persyaratan untuk itu. Dia menguasai bahasa Arab secara baik termasuk balaghahnya, sastranya, badi, bayan, ma'aninya. Dia menguasai ilmu tafsir dia menguasai ulumul Quran, dia menguasai ulumul hadis, dia menguasai ilmu usul fiqih, dia mengetahui e, e, ilmu fiqih, dia mengetahui tentang ikhtilaf para ulama al-madzahib. Semuanya itu dia kuasai. Quran jelas hafal sejak kecil. Hadis ribuan hadis dia hafal dia luar kepala dengan sanadnya yang lengkap bukan hanya sekedar matanya. Nah, itu orang-orang mujtahid seperti itu. Sehingga gelar yang terendah saja di kalangan ulama ahli hadis yaitu Al-Hafidh. Al-Hafidh itu minimal hafal 300 ribu hadis dengan sanadnya. Bukan hanya matanya Berdasarkan hal itulah maka ulama adalah orang yang memenuhi kriteria sebagai seorang ulama mujtahid. Nah, inilah para ulama yang seringkali ikhtilaf dalam masalah agama. Sikap kita ada dua. Pertama, kita mengambil, mempelajari, menelah dalil-dalil para ulama yang berikhtilaf. Agar kita tahu alasannya. <clears throat> Ulama ini begini dalilnya, ulama itu begitu dalilnya. Lalu perbandingkan mana yang menurut kita lebih kuat sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita, itu yang kita ambil. Itu yang kita amalkan untuk kita, itu yang kita jelaskan oleh kita kepada orang lain. Dengan alasannya yang gamblang, rinci dan jelas. Kedua, kita tetap wajib toleran kepada pendapat yang tidak kita ambil, baik pendapatnya ataupun orang-orang yang berpegang kepada pendapat itu, apalagi kepada para ulamanya. Ulama-ulama yang pendapatnya tidak kita pegang tetap wajib kita hargai, wajib kita hormati. Dan tidak boleh kita mencela mereka karena kesalahannya. Karena syariat pun tidak mencela. Kalau seorang ulama mujtahid ijtihad lalu ijtihadnya salah, oleh syariat tidak dianggap dosa dan tidak dicela. Tapi dia tetap dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajru falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau seorang ulama beristihad lalu istihadnya benar, dia dapat dua pahala dan kalau isiannya salah dia dapat satu pahala. Dan kesalahannya diampuni. Syariat tidak mencela ulama yang istihadnya salah. Kalau syariat tidak mencela, kita pun tidak boleh mencela orang yang tidak dicela secara syar'i. Maka wajib tetap kita hormati para ulama yang Menurut kita umpamanya salah karena melihat penjelasan ulama lain yang selevel dengan mereka atau lebih tinggi ilmunya dibanding mereka. Maka dengan cara seperti ini sekalipun kita berbeda pendapat dengan orang lain tak akan ada pertengkaran karena saling toleran. Makanya di awal-awal pembahasan kita tentang adab-adab yang wajib dipegang oleh para pencari ilmu adalah rihabatu sodar fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Tidak boleh ikhtilaf di kalangan sesama kaum muslimin menjadi penyebab berantemnya kita dengan mereka saling membidahkan antara satu sama lain saling mengabsesat terhadap yang lain dan tidak mau akur dalam kehidupan beribadah atau dalam kehidupan bersosial saya mah nggak mau ah belanja ke warung itu sebab dia mah beda pendapat dalam masalah sholat dengan saya oh nggak boleh seperti itu urusan sholat kok menyangkut warung segala macam saya mah tidak mau umpamanya punya besan kepada orang dengan orang seperti itu. Karena apa? Karena dia begini, begini, begini. Begininya itu karena perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah. Nggak boleh yang seperti itu. Inilah sikap kita. Dua perkara yang wajib kita lihat, wajib kita terapkan. Pertama, menelaah secara ilmiah dan mengambil mana yang menurut kita terkuat yang kedua tetap ihtiram kepada pendapat yang tidak kita ambil. Toleran dan berlapang dada dalam masalah seperti itu. Inilah para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan penjelasan kita pagi ini cukup sampai di sini dan kita sekarang akan masuki sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Akhi Muzain. Silakan Akhi Muzain untuk memandu tanya jawab ini alhamdulillah. Ya, syukur Ustaz atas materi yang telah diberikan sangat uh, bermanfaat dan begitu mendalam pembahasannya. Kami persilahkan kepada para pendengar Radio Raja Bandung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya yang diharapkan untuk yang berkaitan dengan materi yang disampaikan Ustadz tadi. Bisa melalui telepon di nomor 022 868 62637 atau juga di no, uh, dengan mengirim pesan singkat di nomor 1476. Ada penelpon Ustaz yang sudah masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung konten radiona di Alitan, Pak. Oh, kenapa itu? Skap. Aduh, sudah ya. Oh. Nah, Ustaz, Ustaz? Ya, mangga nah, Pak Dudung. Tangan Ustaz. Alhamdulillah, salam sudah Pak Alhamdulillah, Ustaz tidak cuma Ustaz cuma sudah Ustaz cinta bangsa. Amin. Amin. Ustaz, kumanya tuh bahasa Indonesia, tapi bahasa Cina Ustaz. Indonesia ya, Pak Dudung ya, enak edisi ya, bahasa nah, Indonesia. Eh, begini Ustaz. Ah, bagaimana kalau kita selang sholat berjamaah kemudian batal Ustaz? sholat-sholat berjamaah batal dan duduk itu di, ada di tengah-tengah eh, jemaah gitu. Nah, bagaimana tindakan kita? Apakah kita harus tetap diam saja di situ atau tetap mengikuti sholat? Karena kalau keluar akan mengambil wudhu jelas terhalang oleh yang sedang sholat. Sedangkan melangkai orang yang sedang sholat kan hukumnya tetap tidak boleh, kan? Iya, iya, iya. Nah, itu Ustaznya. Mangga. Uh, eh, rupanya ini ya? Ke hartos, Eh, Mangga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Dudung di Cimahi Barokallahu Fik Mudah-mudahan Pak Dudung Sesemangat suantenaknya Sesemangat suaranya ketika bertanya Dalam mencari ilmu dalam mencari nafkah dan Allah akan membalas dengan balasan yang berlimpah gitu ya insya Allah. Pertanyaan Pak Dudung, pertanyaan yang sangat bagus. Karena banyak juga yang disalahfahami orang dalam perkara ini. E, bolehkah kita melewati di depan melewat di depan orang yang sedang sholat? Kalau orang yang sholat itu pertama imam Kedua munfarid Munfarid itu orang yang sholat sendiri Kepada dua orang ini kita tidak boleh lewat di depan orang yang sholat tersebut Di depan imam tidak boleh, di depan orang yang sholat sendiri juga tidak boleh Haram hukumnya dan dosa besar Sehingga apabila <clears throat> salah seorang di antara kamu menunggu harus berdiri selama 40 tahun itu lebih baik daripada lewat di depan orang yang sholat. Adapun lewat di depan makmum <clears throat> yang sedang sholat berjamaah itu boleh, tidak terlarang. Kalau umpah kita sedang sholat sendirian lalu ada orang yang lewat depan kita halangi oleh tangan kita baik orang dewasa maupun anak-anak bahkan binatang umpamanya kambing, kucing mau lewat kita halangi. Sebagaimana Nabi SAW juga ketika sholat ada kambing yang mau lewat di hadapannya dihalangi oleh Nabi SAW. Jangan lewat. Karena itu hak Allah bukan jangan sampai ah ini kan anak kecil nggak apa-apa. Bukan karena anak kecil, bukan karena dosa anak kecilnya, tapi karena merusak sholat kitanya. Karena melanggar hak Allahnya. Makanya kita jaga. Itu kalau kita sholat sendirian atau kita sholat menjadi imam. Adapun kalau umpamanya makmum boleh kita lewat di hadapan makmum. Dan ini tidak terlarang. Yang menjadi dalil atas hal itu adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an Beliau datang ketika Nabi dan para sahabatnya sedang sholat. Ibnu Abbas datang dengan menunggangi unta. Lalu beliau berjalan di depan saf yang pertama. Terus sampai ke ujung, setelah sampai di ujung, dia turun dan untanya diikat, lalu dia masuk ke dalam saf. Para sahabat semua melihat dan Nabi selesai mengetahui. Tapi oleh Nabi dan oleh para sahabat seorang pun tidak ada yang menegur. Tidak ada yang menyalahkan. Dan ini menjadi dalil dibolehkannya lewat di hadapan makmum untuk keperluan-keperluan tertentu. Seperti contoh yang ditanyakan oleh Pak Dudung tadi, di tengah-tengah saf kita batal. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah batal, tidak boleh kita duduk di sana, tidak boleh ikut melanjutkan sholat pura-pura gitu ya. Karena pura-pura sholat itu istihza kepada Allah, mengolok-olok, ngahereyan ke Allah Subhanahu wa taala. Atau umpamanya kita tidak pura-pura tapi sungguh-sungguh serius sholat dalam keadaan batal. Ini dosa besar, tidak boleh. Kita tahu batal tapi terus saja melanjutkan, nanti diulang. Nggak boleh, itu istihza kepada Allah. Kita batalkan, kemudian kita keluar dan lewat di hadapan makmum. Dan itu boleh sebagaimana yang dikat, yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Nabi dan para sahabat lainnya tidak menegurnya. Nah, kita yang sedang makmum kalau ada orang yang lewat di hadapan kita jangan dihalangi biarkan dan kasih jalan. Kalau dia seselendep gitu ya mau keluar kan semuanya rapat ah nggak apa-apa dia mau lewat di samping kita kasih jalan. Asal jangan bicara, eh kemana ya? Gitu. Nah, kalau begitu mah batal sholat kita. Bukan batal karena memberi jalannya, tapi batal karena kemana yehna ya. Nah Yaitu ya, bicaranya itu. Tidak boleh membelakangi kiblat. Tidak boleh berbicara. Beri jalan tanpa membelakangi kiblat, tanpa berbicara. Karena berbicara membatalkan, membelakangi kiblat juga membatalkan. Beri jalan Lalu orang itu berwudu lagi lalu kembali ke saf. Kalau saf tadi masih kosong, boleh kita kembali ke saf sana. Tapi kalau saf itu sudah terisi karena pasti orang yang ada di sampingnya begitu kosong dia bergeser. Agar si safnya rapat kembali, disambung kembali berdasarkan sabda Rasul sesam man wasala man wasalahu wasalahullah. Siapa orang yang menyambungkan saf, Allah akan menyambungkan juga. Maksudnya akan menyambungkan hubungan batin orang itu dengan Allah Azza wa Jalla dalam solatnya. Jadi kalau Pak Dudung batal di tengah-tengah solat, di tengah-tengah saf, maka pergi padudung dari sana. Jangan tetap di sana karena akan mengganggu, akan merusak saf. Jangan diteruskan karena tidak boleh. Pergi saja ke WC, kemudian eh, wudhu lagi, kemudian setelah itu kembali ke saf. Kalau saf tadi sudah terisi, maka cari saf lain yang kosong di belakang. Begitu Pak Dudung mudah-mudahan jentre, jelas, tegas, tandas, tur, uh, jelasnya kang opa dudung wallahu alam bisawab mangga mangga deh iya syukron haturun ustaz uh, terima kasih atas uh, jawabannya terhadap pertanyaan pak dudung tadi ada penelpon tapi kayaknya eh, tidak terangkat uh, untuk sementara kita bacakan dulu pertanyaan lewat pesan singkat Ustaz. Ini datang dari Bapak Ruhiat sebetulnya uh, dikirimkan pada hari Selasa yang lalu tapi saya pikir bagus pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa yang dimaksud dengan hadis mu'ahad? Kata. Terima kasih. Hadis mu'ahad. <laughs> saya baru dengar hadis mu'ahad. Paling hadis ahad Pak ya. Kalau mu'ahad tidak ada mu'ahad itu paling istilah untuk orang kafir. Kafir harbi kafir mu'ahad dan kafir zimmi. Kafir mu'ahad adalah kafir yang ber, mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin ya. Adapun hadis tidak ada hadis mu'ahad, ada juga hadis ahad. Itu mungkin yang dimaksud hadis ahad ya. Taib, siapa Pak siapa tadi? Paruhiat. Paruhiat di Cimahi. Barakallahu fik paruhiat di Cimahi. Mudah-mudahan ini menunjukkan Besarnya semangat Pak Ruyat untuk mencari ilmunya dan tetap uh, konsisten dalam mendengarkan Radio Roja ini. Dari segi banyak sedikitnya atau jumlah periwayat yang meriwayatkan hadis, hadis dibagi kepada dua. Pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir lah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak dalam setiap tobakot, dalam setiap eh, generasi perawi dan saking banyaknya mereka itu mustahil sepakat dalam berdusta gitu ya. Dan hadis mutawatir ini pasti sahih. Hadis mutawatir ini uh, tidak ada hadis yang dhaif. Itu uh, hadis yang pasti sahih. Kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah para perawi di setiap tingkatan generasi perawi tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Ada tiga jenis hadis ahad. Pertama, hadis gharib. Hadis gharib ini hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang perawi di setiap tabakot. Tabakot itu setiap angkatan generasi perawi. Itu hadis gharib. Yang kedua disebut hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh hanya orang dua orang perawi di setiap tabaqat. Dan yang ketiga hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih perawi tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir dan uh, hadis masyhur ini lebih bagus dibanding hadis gharib atau hadis aziz tadi. Inilah tiga jenis hadis ahad. Hadis ahad bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa juga palsu. Oleh karena itulah hadis ahad ini harus diperiksa kesohihannya Kalau hadis mutawatir itu pasti sahih. Contoh hadis mutawatir yang disepakati kemutawatirannya adalah hadis yang menyatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku maka hendaklah dia bersiap bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Itu hadis yang disepakati kemutawatirannya oleh para ulama. Nah hadis ahad itu tadi ada hadis masyur, ada hadis aziz dan hadis gharib. Nah, itu yang disebut dengan hadis ahad. Begitu Pak Ruhiyat disimahi wallahu alam bisawab. Syukron Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon Ustaz? Silakan. Oh, rupanya sudah terputus kan? Iya, iya. Eh, sementara kita akan bacakan kembali pertanyaan. Oh, ada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Silakan Pak, sudah masuk Pak. Halo. Ya, ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Dengan dengan Dadan di Holis. Pak Dadan di Holis. Mohon, dia bantuin akan Pak. Iya. Saya mau nanya. <laughs> Ini sebentar lagi kan mau pemilu ya Ustaz ya. Pemilu gubernurnya. Kalau misalkan saya golput misalkan, soalnya saya sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji para pemimpin. Ini iya. hukumnya. Mohon. aja Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. <laughs> Eh, pemilu gubernurnya iya. Iraha di Februari. Oh, Februari. Teh rehat tuh. Kaping 24. 24. Ini apal. Apal. Barakallahu fiq Pak Dadat apa Pak Dadang? Dadan. Pak Dadan, Pak Dadan di Kholis e, eh, narosken bertanya tentang masalah pemilu. Pemilu atau demokrasi hukum asalnya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena hukum uh, demokrasi itu apa artinya? Kekuasaan di tangan rakyat. Ini bertolak belakang dengan Al-Quran dan Nasudah yang mengatakan kekuasaan di tangan Allah. Kalau umpamanya ada 10 orang ya, 8 kiai, uh, eh, 2 kiai, 8 garong. Lalu pemilu mengangkat pemimpin. Siapa yang akan jadi pemimpin? Garong kiai akan disingkirkan dua kiai itu. Ya. Dua orang yang jujur gitu ya melawan delapan orang yang korup lalu di, diadakan pemilihan pemimpin. Siapa yang terpilih? Pasti yang koruptor. Itulah demokrasi. Dan itu bertolak belakang dengan Islam. Dalam demokrasi, suara satu orang ulama besar yang soleh itu sama dengan suara seorang kafir, fasik, garong, korupsi, koruptor, pezina, eh, pecandu, dan seterusnya. Disamakan, padahal orangnya berbeda. Suara satu orang profesor doktor yang faham tentang masalah politik dan kondisi perpolitikan sama dengan suara satu orang yang buta huruf. Padahal pertimbangannya jelas berbeda ya. Nah, inilah itulah demokrasi. Dan itu bertolak belakang dengan akal, dengan uh, apa namanya syariat dan yang lain-lain. Oleh karena itulah maka hukum asal itu tidak boleh. Tapi ada tapinya. Eh, hukum asal itu bisa berubah karena ilat. Ilat itu apa? Sebab. Jadi kalau umpamanya di antara calon, di antara calon ada yang menonjol apabila dia umpamanya terpilih membawa kemaslahatan bagi umat. Dia akan memberantas korupsi, memberantas kedoliman, penyimpangan, menegakkan keadilan, akan membereskan kota Bandung yang umpamanya jalan-jalannya barolong gitu tanya, baik di dalam kota, di tol oge gitu tanya, banyak orang kecelakaan, komo di daerah-daerah mah. Itu semuanya akan diapa? akan diaspal semuanya, fasum fasilitas umum diperbaiki gitu ya. Pajak-pajak dari rakyat itu akan tersalurkan secara benar, tidak ada korupsi, akan diberantas semua korupsi oleh orang ini. Kemudian dakwah-dakwah subur, syiar-syiar Islam menjadi nampak semarak. Nah, boleh kita pilih bukan karena demokrasinya tapi karena kemaslahatan yang akan ditimbulkannya. Boleh kita pilih itu dan kita ikut. Atau sebaliknya calon-calon yang lain umpamanya biasa-biasa aja sih. Mau kepilih mau tidak tidak ada perubahan. Tapi di antara calon yang ada itu ada satu calon yang dia ini kafir, dia ini ahli maksiat, dia ini umpamanya kalau terpilih bahaya dakwah-dakwah Islam bisa dibungkam gitu ya. Eh, premanisme akan semakin subur, kemaksiatan akan semakin merajalela. Kalau orang ini terpilih berbahaya. Maka dalam rangka agar orang itu tidak terpilih boleh kita untuk uh, ikut dalam pemilu seperti itu dan memilih orang lain untuk menjegal orang yang buruk tadi. Boleh kita. Karena apa? Karena kemaslahatan. Karena untuk menolak kemadaratan. Nah itu bisa berubah hukum asam yang tidak boleh menjadi boleh karena kemaslahatan. Nah, adapun kalau umpamanya kita mau ikut mau tidak, tidak ada pengaruhnya apa-apa, tidak akan diasingkan oleh masyarakat, tidak ada hukum, tidak ada sanksi apapun dari penguasa terhadap orang yang golput gitu ya. Tidak ada madarat yang timbul dan kalau ikut juga ah tidak ada pengaruhnya apa-apa, maka boleh kita tidak ikut dan itu lebih utama. Begitu pada dan diholis, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Barangkali ini ada ah, agak-agak uh, dekat juga Ustaz uh, ah, dengan pembahasan tadi dari Ibu Ella di Selacau ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. haram apa tidak diberi uang dapat tumpangan lurah oleh orang? Iya, itu namanya riswah. Riswah itu suap. Ar-rasi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap dua-duanya masuk neraka. Jadi yang menyuapnya agar dia terpilih masuk neraka, yang disuapnya agar uh, dia dapat uang juga masuk neraka. Ini yang pertama. Yang kedua menjadikan pemilihan ini menjadi tidak fair. Apalagi ada undang-undang bahwa money politik, politik uang itu kan terlarang, tidak boleh, bisa dipidanakan sebenarnya ya. Tapi karena memang sistemnya seperti ini walaupun undang-undang ada, undang-undang praktek money ada dan tidak pernah ada kejadian ya calon pemimpin melakukan money politik kemudian di, eh, terketahui saksi ada bukti ada lalu dihukum nggak pernah adanya belum pernah kedengaran bukti-bukti banyak saksi-saksi banyak gitu ya tapi dan e, aturannya jelas gamblang hukumannya juga jelas tapi prakteknya nggak pernah ada tuh yang dihukum ini kebobrokan sistem demokrasi yang ada seperti itu Nah, kita sebagai seorang muslim harus memperhatikan bagaimana aturan Islam berbicara masalah ini. Orang yang menyuap dan orang yang disuap dua-duanya masuk ke dalam neraka dan melakukan money politik termasuk masalah suap agar dia terpilih dan orang yang menyuapnya dan yang disuapnya terjerumus ke dalam dosa besar yang wajib ditobati. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kepada para penelpon yang akan bertanya lewat telepon, kami harap bersabar terlebih dahulu. Saya akan bacakan pertanyaan SMS satu lagi. Setelah itu boleh, uh, insya Allah nanti akan kami angkat penelpon. Yang berikutnya SMS dari Pak Nanang Suhendri di Lewi Gajah Cimahi. Assalamualaikum Ustadz. Apakah ada dikotomi antara ulama ahli hadis dengan ulama ahli fikih? Seperti Syekh Al-Albani ahli hadis dan bin Baz ahli fikih mana yang lebih didahulukan ketika ada permasalahan furu misal dalam kasus sedekapnya saat i'tidal katanya. Iya. Antara hadis dan fikih tidak ada dikotomi. Bahkan dua-duanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana orang bisa mengenal fikih tanpa mengenal hadis? Karena fikih diambil dari hadis. Gitu. Dan orang yang sudah memahami hadis pasti dia itu bisa memahami aspek fikih dari hadis itu. Tidak ada dikhotomi. Nah, oleh karena itu, kita mengenal semua ulama ahli hadis sebagai ahli fiqih dan setiap ahli fiqih pasti dia faham tentang hadis. Kita mengenal umpamanya ulama-ulama fiqih yang empat. Ulama ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Rahimahumullahu ta'ala ajmain. Mereka ahli fiqih. Tapi mereka sekaligus juga ahli hadis. Kita mengenal ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan yang lain-lainnya. Ternyata dari aspek fikih mereka menganut madhab sendiri yaitu madhab Bukhari, madhab Muslim dan seterusnya. Mereka juga ahli fikih yang sangat mendalam ah, pengetahuan fikihnya sebagai ah, wujud pendalaman mereka tentang masalah hadis. Jadi sebenarnya tidak ada dikotomi antara dua hal tersebut. Akan tetapi walaupun keterkaitan antara hadis dengan fikih tersebut begitu erat, tapi spesifikasi masing-masing tetap ada. Orang yang lebih mendalami hadis, walaupun dia faham fikih, tetapi aspek pengetahuan hadisnya tetap lebih menonjol. Sebaliknya orang yang mendalami usul fikih, mendalami fikih gitu ya. Walaupun dia faham hadis tetapi tetap saja aspek fikihnya lebih menonjol. Makanya orang lebih dikenal dengan eh, ilmu yang menonjol dari dirinya. Seperti imam, imam Bukhari, imam Muslim Walaupun mereka ahli fikih Tapi mereka lebih dikenal dengan ahli hadis. Imam Syafi'i, imam Ahmad, imam Malik, imam Abu Hanifah Walaupun mereka itu faham, sangat faham Juga termasuk ahli hadis, Tapi mereka lebih dikenal sebagai ahli fikih Walaupun juga ahli hadis. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala lebih dikenal dengan masalah apa? Hadis, ah, ulama ahli hadis, walaupun beliau ah, juga ahli fikih. Syekh bin Baz Al Utsaimin lebih dikenal sebagai ahli fikih walaupun mereka juga adalah ahli hadis. Imam uh, Syekh bin Baz rahimahullahu taala adalah satu-satunya orang di abad kini yang hafal kutubut tis'ah dengan sanadnya. Dan itu kelebihan beliau dibanding Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi aspek mustalahul hadis tentang ta takhrij hadis Syekh Al-Albani rahimahullahu taala itu lebih menonjol di bidang Syekh bin Bas dalam masalah ini. Oleh karena itulah maka spesifikasi orang itulah yang menjadi ciri khas orang itu apakah ahli fikih atau ahli hadis walaupun kedua-duanya ahli di bidang itu tapi lebih ada yang lebih menonjol. Nah, oleh karena itu coba saya lihat di YouTube di video tentang seorang yang menjelaskan ketiga orang ini berkumpullah tiga orang Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala lalu salat ketiga-tiganya saling menyerahkan jadi imam ketawaduan ketiga-tiganya tidak mau menjadi imam bagi yang lainnya. Kata umpamanya Syekh Al-Albani, "Tafadhal uh, taqaddam ya Syekh anta imamuna." Kata Syekh Al-Albani kepada Syekh bin Baz, "Silakan maju wahai, wahai Syekh bin Baz. Anta Anda imam kami, Anda mujahid abad kini dan Anda adalah ikutan kami." Apa kata Syekh bin Baz? "La, taqaddam anta." Tidak engkau yang maju. Eh, kata Syekh bin Bas dalam masalah eh, hafalan Quran kita sama. Dalam masalah hafalan hadis kita sama. Tapi anta a'lamu bi sunnati Rasul sallam alimna uh, sunnata Rasul sallam muta'alliqah bi kaifiyati shalah. Engkau lebih faham dari kami tentang sunnah Rasul SAW, maka ajari kami tentang sunnah Rasul SAW yang berkaitan dengan sholat. Silakan kau yang maju. Seperti itu ketawaduan ketiga-tiganya menyebabkan saling e, menyuruh maju untuk menjadi imam. Seperti itu. Jadi begitulah Pak siapa tadi? Pak Nanang. Pak Nanang. Adapun sekarang contohnya tentang masalah sedekap dalam solat, dalam itidal. Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Solat Nabi menyatakan bahwa sedekap di dalam solat itu ba'da itidal, ketika itidal adalah bid'ah dolalah. Karena beliau tidak menemukan hadis yang menjelaskan masalah itu. Adapun Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa sunnah sedekat berdasarkan hadis umum dari Wa'il bin Hujrin Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, Wa'il eh, bin Hujrin menyatakan bahwa eh, umirna kami semua diperintahkan untuk ayyadu ar-rajulu yadahu yadahu yumna ala dirahi fi shalah agar kami meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan kiri dalam salat. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam salat itu dalam uh, keadaan bagaimana? Dalam keadaan berdiri. Dan berdiri itu ada dua yaitu sebelum ruku dan setelah ruku dan hadis ini mencakup kedua-duanya. Kedua hadis yang juga dari Wa'il bin Hujr menyatakan Eh, thumma qala sami Allahu liman hamidah faraaituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa wada'a ala sadrihi. Lalu Nabi menyatakan sami Allahu liman hamidah, maka aku melihat beliau meletakkan tangan kanan di atas hasta yang kirinya dan meletakkannya di atas dada. Ucapan lalu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu pasti itidal kan? Tidak ada gerakan lain selain itidal untuk doa sami Allahu liman hamidah. Lalu kata Wail, aku melihat Nabi SAW meletakkan tangan, memumsikan yaminahu ala shimali, memegangkan tangan kanan di atas ta kepada tangan kirinya di dalam solat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad juz yang ketiga halaman 318. Ah, berdasarkan hadis inilah mereka menyatakan bahwa yang benar adalah sedekap. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah seperti tadi. Pelajari alasan kedua-duanya, apa dalil kedua-duanya, ambil mana yang menurut kita lebih kuat sesuai dengan ilmu yang ada pada kita, lalu tetap toleran kepada orang yang berbeda dengan kita. Kalau kita sedekap, kita toleran kepada yang tidak sedekap. Kalau kita tidak sedekap, kita toleran kepada yang sedekap. Dan bila kita bermakmum kepada orang yang berbeda, ikuti gerakan imam. Makanya Syekh Al-Albani yang menyatakan bid'ah ketika sedekap, tapi ketika beliau umpamanya salat di Riyadh bermakmum kepada Syekh bin Baz, ketika sami Allahu liman hamida, Syekh Al-Albani pun sedekap. Ketika ditanya, bukankah kata Anda bid'ah? Kata dia, kata beliau, iya, tapi inna maju'ilal imamu imam bi. Imam itu jadikan untuk diikuti. Dan Syekh bin Baz imam kita sedekap, saya pun harus sedekap. Berdasarkan hal itulah maka makmum mengikuti gerakan imam sekalipun berbeda pendapat antara imam dengan makmum. Wallahu a'lam bishawab. Syukran terima kasih Ustaz atas jawaban yang begitu panjang dan uh, memuaskan Allah. Dan kita kembali angkat pertanyaan lewat telepon ada, sudah ada Pak Utep di entar. Assalamualaikum Pak Utep. Halo. Halo Pak Utep. Oh, putus. Uh, eh, kami tunggu kembali para penelpon di telepon sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Ini Ustaz ada yang menanyakan kan ulama itu beristihad Ustaz. Nah, hmm. kan yang berikhtiar itu kemungkinan ada ada yang benar ada yang salah Ustaz. Hmm. Nah seandainya kita yang mengikuti imam yang berpendapat salah gitu, hmm. maka kita berdosa atau gimana Ustaz? Yeah. Sedangkan keinginan kita kan ya istilahnya nggak tahu kayak gitu Ustaz. Hmm. Terus yang kedua bacaan tasawuf kan dulu saya belajar sama Ustaz yang di sini kan beda Ustaz pakai sayyidina kayak gitu dan lapasnya juga beda kalau wujud yang saya sekarang pakai ini kayak gini Ustaz Atayatulillah wa salatu wa tayyibat Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim inna Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابي ابراهيم انك حميد مجيد nah apa bacaan tasawuf awal tasawuf itu benar yang saya baca sekarang atau gimana Ustaz? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Utep di Ketapang. Mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan semangat besar untuk mencari ilmu, kesehatan, rizki yang luas gitu ya, dan sikap istiqomah di atas sunnah. Ada dua pertanyaan dari Bapak Utep yang saya tangkap tadi. Pertanyaan pertama. <laughs> Ulama kan beristihad. Oh iya, sekarang ini. Ulama beristihad ada yang salah, ada yang benar. Kalau yang salah dapat satu pahala dan kesalahannya dimaafkan, yang benar dapat dua pahala. Sekarang kita yang mengikuti istihad yang salah, apa juga sama dapat satu pahala ataukah berdosa? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Iya, tadi dikatakan kalau ada dua ulama berbeda pendapat, kita pelajari dulu kedua-duanya. Lalu kita ambil mana yang menurut kita lebih kuat. Inilah yang disebut ulul albab. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Orang yang mendengar semua pendapat lalu mengikuti pendapat yang terbaik. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, kalau ternyata pendapat yang menurut kita ini kuat atau baik atau benar, ternyata kenyataannya salah, maka kita tidak berdosa dan sama-sama dapat satu pahala karena kita mengikutinya berdasarkan ilmu bukan berdasarkan fanatisme buta. Yang salah itu umpamanya ulama A dengan B gitu ya ikhtilaf karena kita senangnya kepada si A, si B mah nggak senang ah mau salah mau benar ikuti aja. nggak perlu tahu dalilnya, yang penting si A mah ada balad saya atau umpamanya. Mau benar mau salah kita bela mati-matian. Lalu kita ikuti. Ah itu yang keliru. Itu yang taklid yang mengikuti suatu pendapat tanpa ilmu hanya berdasarkan fanatisme buta. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Itu namanya taklid. Taklid buta gitu ya, mengikuti sesuatu tanpa mengetahui landasan dari sesuatu itu tanpa mengetahui argumentasinya, dalilnya, alasannya apa. Ah pokoknya yang penting darah resep ka ka, ka jalmina atau. Ya, akhirnya dituturkan bade salah bade benar. Itu yang keliru, itu yang salah. Nah, adapun untuk orang awam yang saking awamnya walaupun dia menelaah dalil-dalil dari kedua belah pihak dia nggak paham. Nggak ngerti apa itu hadis, apa itu hadis sahih, dhaif, maudhu, nggak tahu e, ketika dibaca dalil keduanya malah liar, malah semakin pusing pus, pusing gitu ya. Orang yang seperti ini tidak bisa tidak boleh ijtihad dan tidak boleh juga apa namanya ittiba karena tidak mem mem memiliki ilmu yang memadai. Orang itu boleh taklid dan wajib taklid. Kenapa wajib? Karena apa? Kalau nggak taklid apakah harus ijtihad? Orang kan banyak kebablasan, haram taklid. Lalu dia istihad sendiri, padahal dia bodoh. Orang yang bodoh bukan istihad. Akhirnya ada dua pendapat, pendapat A dan pendapat B karena ada ulama eh, A, ulama B yang berpendapat begitu. Kita mengatakan nggak boleh taklid kepada ulama apapun. Lalu dia istihad dengan kebodohannya, lalu melahirkan pendapat ketiga yang berbeda dengan si A dan si B. Ini orang ngaco banget ini. Orang yang awam yang bodoh wajib taklid kepada orang yang yang yang berilmu. Jangan istiar sendiri. Coba saya berikan contoh umpamanya dalam kehidupan eh, dunia. Kita umpamanya dari Bandung mau ke Jakarta. Tapi blank, nggak tahu jalan. Jangankan ke Jakarta, kita sebagai orang selat Sau, orang Batu Jajar, ke Bandung oke nggak tahu gitu ya, apalagi ke Jakarta. Cuma ada selentingan yang kita dengar banyak jalan menuju Jakarta, bisa jalan Cipulang, <clears throat> bisa jalan Puncak, bisa jalan Jonggol, bisa jalan Sukabumi, bisa jalan Subang, Subang juga bisa ke Wanayasa, bisa juga ke Ketangguhan Parahu. Parahu. <laughs> ke sana ke Subang ke itu gitu ya ada Wanayasa ke ke apa ke Cagala Herang ke sana itu kan Wanayasa nah, kalau ke Subang kotanya terus ke sana apa namanya Kalijati Kalijati ah, itu banyak gitu ya alternatif tapi kita blank tidak tahu ya kata uh, kata si A uh, kalau mau terdekat gitu ya ke Cipularang aja lancar kalau yang kedua kalau umpamanya mau uh, indah pemandangannya ke puncak aja gitu ya Barijang hanya gambarannya aja. Nah, kita tapi kan kita belum pernah tahu. Kita mengatakan saya nggak mau taklid ke si A, nggak perlu taklid ke si B, gitu ya. Saya akan izhar sendiri, saya akan ambil jalan Cicahem terus ke Sumedang. <laughs> Akhirnya apa? Akhirnya lah ke Cirebon. Akhirnya malah terus ke Jawa Tengah, terus ke Jawa Timur, datang aja ke Surabaya. Eh, tambah jauh tuh. Kalau izhar sendiri mah ya, Nah, yang harus kita lakukan taklid saja udah. E, kata yang pertama jalan Cipularang aja, kata yang kedua jalan-jalan ke e, ke puncak aja gitu ya. Tapi Barijeng tidak tahu kemana Cipularang, kemana ke puncak, nggak tahu. Kata orang yang mau ke Cipularang, Udah, ikuti aja mobil saya tuh. Tuturkan ke mana WC saya mengkol, tuturkan. Sebab saya juga mau ke Jakarta, ke Cipularang. Akhirnya ngikutin. taklit itu namanya. Orang yang tidak tahu taklid kepada orang yang tahu akan selamat sampai nanti ke Jakarta melalui Cipularang, kan gitu. Itulah urusan dunia. Demikian juga dalam urusan akhirat, kalau umpah ulama A berpendapat begini, ulama B berpendapat begitu, kita katakan saya nggak mau taklid ke ulama manapun, saya ijtihad sendiri. Bari yang bodoh. Akhirnya melahirkan pendapat yang ketiga. Ini ngaco. Sama dengan kita mau ke Jakarta, kata yang ke Cipularang, ikut saya ke Cipularang. Kata yang ke Puncak, ikut saya ke Puncak. Kita bilang, enggak, saya mau jalan sendiri ke Sumedang. Jalan Sumedang. Akhirnya <laughs> ngaco. Ya, tambah jauh. Nah, seperti itu. Itulah yang pertama yang harus kita lakukan. E, kalau kitanya orang awam sama sekali, udah taklit saja kepada orang yang ilmunya dipercaya dan kejujurannya juga dipercaya. Ini yang pertama. Kedua, Uh, bacaan tasyahud, yang di, di, dibaca oleh Pak Utep tadi ya itu bacaan tasyahud itu banyak cuma yang dibaca oleh Pak Utep talfik talfik itu menggabungkan dua doa yang diajarkan oleh Rasul SAW dan talfik tidak boleh Adapun uh, kalimat yang pertama benar al tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat ya. Terus kesananya benar tapi pada waktu tasyahudnya asyhadu alla ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau uh, tasyahud awalnya at lillah. Tapi kalau umpamanya uh, tahiyat awalnya at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, nah, eh, assalamualaikannya terus ke sana benar, terus baru syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itunya benar. Kalau ke sananya Uh, uh, kalau awalnya tahiyatul barokatul salawatul uh, eh, taibatulillah, nah sahadatnya kayak Pak Utep tadi tapi kalau umpamanya at-tahiyatulillah wa taibat, nanti sahadatnya asyhadu alla ilaha wa daula syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh lalu kesannya salawat begitu Pak Utep coba untuk lebih yakinnya Pak Utep buka lagi umpamanya doa-doa salat yang apa yang berdasarkan hadis yang sahih bisa sifat salat Nabi yang disebut oleh Syekh Al-Albani tadi bisa juga yang disusun oleh Syih bin Bas karena didasarkan pada hadis-hadis yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan insyaallah wallahu alam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya dan ada penelpon kembali yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik Usaha ya. Di sari jadi. Oh, mana? Mana? Iya Ustaz eh upamina. Ke bahasa Indonesia buana ya? Kumaha Ustaz? Oh iya iya. Hmm. Gini Ustaz, seandainya kita eh, memilih itu bisa memilih gitu ya kita itu memilih nantu atau besan itu yang seakidah mungkin dengan kita akhirnya pada terlibat gitu ini ya. hmm. tapi rumah mbak eh, gimana kan kita nggak bisa ya nggak bisa memilih dalam masalah itu nah caranya itu harus bagaimana Ustaz sikap kita terus eh, uh, eh, ya pokoknya sikap kita harus bagaimana dan seandainya bisa harus seperti apa Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebagai orang tua pasti kita ingin memilihkan calon uh, pasangan hidup yang terbaik bagi anak kita. Gimana caranya? Pertama boleh kita yang mencarikan dan menawarkan. Dan jangan malu. Jangan gengsi. Karena inilah yang terjadi kalangan para sahabat zaman dahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika putrinya itu Hafsah sudah menjadi janda, dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Ya Abu Bakar, aku kalau kamu mau aku nikahkan anakku kepadamu." Abu Bakar tidak menjawab dan menolak. Datang kepada Utsman. Utsman juga menolak. Gitu ya, tidak mau. Nah, tapi tak lama kemudian datanglah Rasul SAW lalu melamar Hafsah untuk diri, Lalu dinikahkan kepada Rasul SAW. Setelah begitu datanglah Abu Bakar ya Umar. Kamu ingat nggak? Ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku dan aku menolak sampai kamu marah. Ya, aku aku ingat. Kata Abu Bakar, karena aku tahu Rasul SAW punya minat kepada Hafsah. Seandainya Rasul SAW tidak pernah menyebut-nyebut Hafsah untuk dirinya, pasti akan aku terima tawaranmu. Begitu juga Uthman. Oleh karena itulah, maka Umar bin Khattab menawar-nawarkan ah, putrinya kepada orang-orang yang dipercayanya sekalipun itu untuk menjadi istri kedua. Abu Bakar bukan hanya punya sudah punya uh, istri bahkan sudah punya anak <laughs> sudah sudah sudah punya cucu Uthman juga begitu tapi karena tahu kedua orang ini orang soleh bukan karena kekayaannya bukan karena ketokohannya <coughs> tapi karena kesolehannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ditawarkan ditawarkan kepada yang seperti itu Begitu juga para ulama bahkan ada yang apa namanya tidak mengenal sama sekali Imam Hasan Al Basri rahimahullahu taala mempunyai seorang putri. Di antara uh, muridnya ada seorang yang masih bujang dan miskin. Ya miskin, ya bujang, tidak punya apa-apa, ya kemudian dia tapi dia berilmu dan soleh. Ketika uh, suatu saat uh, Imam Hasan Al Basri datang kepada orang ini, uh, mari aku tikahkan kamu dengan putriku. Mau enggak? Ya, wahai imam, saya orang yang miskin yang tidak punya apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, masalah bukan kekayaan yang aku ini kan. Akhirnya apa yang terjadi? Dinikahkan. Padahal putrinya tidak ada. Putrinya masih ada di rumah. Tapi mungkin sudah bilang ke putrinya bahwa dia akan dinikahkan. Akhirnya terjadi akad antara Imam Hasan Al-Basri dengan orang seperti itu. Ditawarkan. Akhirnya sudah nikah. Putrinya nggak ada. Itu pagi hari. Nah, kemudian pas malam harinya datang lagi Imam Hasan Al-Basri kepada orang itu. Orang itu menyangka pasti Imam Hasan Al-Basri akan membatalkan pernikahannya karena dia orang yang tidak punya apa-apa, orang miskin. Nah, lalu kata Imam Hasan Al-Basri, tahu nggak maksud kedatanganku kepada kamu? Dia bilang, tahu wahai Imam. Apa? engkau akan membatalkan pernikahan yang sudah dilakukan tadi. Dan saya tidak apa-apa, saya sudah menyangka. Salah. Begini, saya tidak mau malam ini kamu tidur sendirian di sini. Saya bawa istrimu yaitu putriku untuk menemani. Akhirnya di, eh, istrinya suruh masuk, eh, putrinya suruh masuk, lalu eh, masuklah putri itu dan bertemu dengan suaminya. Tuh bayangkan seperti itu. Nggak punya apa-apa. Akhirnya Imam Hasan al Basri pulang dan mereka berdua menginap satu rumah karena sudah menjadi suami istri. Jadi kalau umpamanya kita melihat ada orang yang bagus agamanya, bagus akhlaknya gitu ya, kemudian uh, kita pandang dia layak untuk menjadi menantu kita, boleh kita tawarkan. Saya punya putri dengan kualifikasi begini, kalau kamu mau saya nikahkan kamu dengan putri saya. Nah, kalau dia mau boleh, gitu ya. Jadi itu yang pertama menawarkan. Kedua, untuk ke, kepada siapa menawarkannya? Ya kepada orang yang kita percaya kalau kita ada yang kita kenal dari orang seperti itu. Kalau tidak, boleh kita bertanya kepada orang. Kalau umpamanya putri kita dilamar, kita nggak tahu orang ini gimana. Tanya kepada kawan-kawannya. Tanya kepada sahabat-sahabatnya. Tanya kepada kawan bergaulnya. Dengan mengatakan siapa kawanmu terdekat yang mengenal dirimu. Boleh nggak saya kenal dia dan boleh nggak saya minta nomor telepon dia? Nah, kalau dia benar pasti oh boleh boleh teman saya dekat nih. Silakan tanya tentang diri saya kepada dia. Jangan bertanya kepada orang yang bersangkutan, akhlak kamu sehari-hari gimana? Oh, akan jawab, oh baik bu, mulia gitu. Ibadah gimana? Uh, tahajud nggak pernah lewat. Dan seterusnya. Nanti dia kata orang sunama go goong nabe nabe mana gitu ya. Nah, bisa begitu, tidak objektif. Nah, tapi tanyalah kepada kawan dekat dia, sahabat dia yang mengenal keseharian dia dan kawan yang ditanya wajib menjelaskan secara jujur walaupun menyangkut aib. Kalau kata kawan jangan Bu, dia ini pelit, dia ini begini begini begini dan itu boleh. Boleh menggibahi orang untuk kepentingan itu. Sebagaimana seorang wanita datang kepada Rasul SAW, Ya Rasulullah saya dilamar oleh Muawiyah dan oleh Abu Jaham. Mana yang seharus saya pilih? Kata Nabi SAW, pun Abu Sufyan begini, ada pun Abu Jaham begini, jangan kamu nikahi dua-duanya, nikahilah kepada si fulan. Nabi SAW mengungkap aib dua orang ini. Dan itu gibah. Tapi gibah yang dibolehkan untuk keperlian ini. Jadi boleh Ibu Ana mencarikan eh, calon menantu untuk putri atau putra Bu Ana kemudian ditawarkan kepada orang yang diyakini soleh eh, berdasarkan informasi yang sampai atau berdasarkan pengamatan sendiri maka itu cara yang terbaik untuk mencari besan atau menantu yang terbaik untuk putra dan putri kita. Wallahu alam bisawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini juga jawaban atas pertanyaan lewat SMS dari Umu Fira di Padalarang yang pertanyaannya persis seperti Ibu Ane tadi. Iya. Sekarang ke pertanyaan lewat SMS kembali Ustadz. Yang pertama dari Abu Rodoh di Cibabat, Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak sekali ormas-ormas Islam, baik yang bermanhaj atau yang tidak. Sehingga membuat umat menjadi bingung untuk ikut ke ormas mana karena setiap ormas-ormas tersebut mengaku ahlus sunnah. Apakah bermunculannya ormas-ormas tersebut termasuk iftirok yang diakibatkan dari ikhtilaf? Terus yang kedua dari Abu Hasna di Cimahi, bagaimana pandangan Ustadz dengan MUI? Iya, ormas itu sekedar organisasi massa ya. Kalau ormas itu ya menjadi alat untuk dakwah menyebarkan Quran Sunnah berdasarkan pemahaman yang benar mau ada sepuluh pun nggak masalah termasuk yayasan-yayasan yayasan dibentuk bukan sebagai tujuan tapi sekedar alat untuk e, menaungi e, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh yayasan itu dari aspek hukum ada payung hukumnya tidak liar ada pertanggungjawabannya secara hukum yang berlaku di negeri kita. Tidak asal-asalan, ya. E, kemudian diadakannya organisasi tersebut untuk e, mengorganisir secara teratur seluruh kegiatan agar termanage secara baik. Maka ada 100 ormas seperti itu tujuannya dibolehkan. Yang tidak boleh adalah memperjuangkan nama baik ormas itu sendiri sehingga mengabaikan tujuan dari menyebarkan Islam yang sebenarnya. Oleh karena itulah maka selama ormas tersebut sekali lagi hanya menjadi alat alat dakwah, tidak menanamkan fanatisme anggotanya kepada ormas itu. Tidak menjadikan jamaahnya menjadi terikat kepada ormasnya dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar yaitu syariat, maka dibolehkan, boleh-boleh saja. Hanya sekadar alat, ya. Tapi kalau ternyata alat tersebut menjadi penghambat e, birokrasi dakwah, menjadi penghambat penjegal dakwah karena ada birokrasi tertentu yang harus di, di, dipatuhi, maka jangan sama lah umpah kita mau ke Jakarta pakai apa? Bisa pakai kereta, bisa pakai travel, bisa pakai bus, bisa pakai rental gitu ya. Itu sekedar alat. Tapi intinya sampai ke Jakarta. Tapi kalau ternyata kendaraan itu menjadi penghalang bagi kita untuk sampai ke Jakarta ya jangan dipakai kendaraan itu cari kendaraan lain. Sekali lagi ormas hanyalah apa? alat, bukan tujuan. Jangan jadikan alat menjadi tujuan dan jangan dijadikan tujuan sebagai alat. Banyak orang yang menjadikan Islam sebagai alat untuk meraih kepentingan-kepentingan organisasinya. Tapi dia mempromosikan kepada orang organisasi ini hanya alat tujuannya memuliakan Islam. Eh ternyata setelah dia memetik keuntungan dari hal itu, dia sebaliknya menjadikan Islam sebagai alat untuk meraih simpati orang dan setelah orang memberikan dukungan dia jadikan itu untuk meraih keuntungan pribadi atau golongan dengan organisasinya. Nah orang-orang Islam lain yang kira-kira tidak sejalan dia musuhi tidak sejalan dengan misi ormasnya, itu nggak boleh, ya. Jadi itu pertama tentang ormas. Kedua, bagaimana tentang MUI? Ya, MUI sebagai lembaga yang memang dibutuhkan oleh umat. MUI itu katakanlah lembaga fatwa. Orang ya banyak samar tentang hukum-hukum tertentu fatwa dikeluarkan untuk masalah-masalah yang samar. Adapun masalah yang jelas tentang haramnya korupsi, haramnya maling, haramnya minuman keras, itu nggak perlu fatwa karena itu sudah jelas. Fatwa itu untuk perkara yang masih samar dalam pandangan orang atau disalahfahami oleh orang. Orang menyangka halal padahal haram, orang menyangka haram padahal halal, orang tidak tahu hukumnya apakah wajib apa sunnah, orang banyak ngatur. Nah, di sana fatwa. Jangan sampai umpah ketika para ulama me, me, me, apa namanya mengeluarkan fatwa haramnya rokok, itu para perokok protes. Kayak nggak ada kerjaan nih ulama katanya. Harusnya tuh haramkan korupsi, tuh haramkan zina tuh. Ya kalau korupsi nggak perlu ada fatwa. Sudah gamblang, sudah jelas karena itu maling. Fatwa itu bukan perkara-perkara yang jelas, tapi perkara-perkara yang samar, perkara yang banyak disalahfahami. Orang banyak menyangka rokok itu halal, gitu ya. Makanya dikonsumsi, lalu dijelaskan oleh para ulama tentang haramnya. Setelah dijelaskan malah balik marah. Ulama nggak ada kerjaan tuh, tuh haram kan tuh korupsi, tuh haram kan tuh yang maling, <laughs> kayak gitu kan? Itu orang nggak tahu tentang fungsi lembaga fatwa. Kalau yang korupsi, yang maling kayak gitu nggak perlu fatwa. Orang orang bangsat juga, orang awam juga sudah tahu hukumnya itu haram, itu tidak boleh gitu kan. Nah, fatwa itu untuk perkara-perkara yang masih samar. Disinilah diperlukan ada lembaga fatwa seperti MUI. Itu perlu, perlu untuk memberikan pencerahan kepada umat tentang masalah agama yang masih samar dalam pandangan orang. Haramnya umpamanya merayakan Natal bagi umat Islam mengucapkan apa namanya selamat hari Natal. Itu kan banyak disalahfahami oleh orang. Ah ini kan toleran, ini kan tidak menyangkut akidah, ini kan ini ah, lahir fatwa, haram tidak boleh gitu kan. Adanya fatwa itu masih ditentang. Ulama kan manusia. Ah gitu. Ah, seperti itulah. Itu perlu lembaga eh, fatwa seperti MUI diperlukan banget. Cuma orang-orang yang duduk di sana haruslah orang-orang yang berkualifikasi. Orang-orang yang memang layak dari segi keilmuan dan kejujurannya baik amanah ilmiahnya maupun kafaah ilmiahnya, kemampuan keilmuannya ataupun kejujurannya dalam menyampaikan keilmuannya. Itu harus orang-orang seperti itu yang duduk di MUI seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kami bacakan pertanyaan lewat SMS dari Rahmat Saleh di Katapang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagaimana dengan ikhwan muslim, ikhwan muslim yang lain yang mempermasalahkan dakwah lewat TV, gambar atau YouTube, terus ada juga yang sampai mencelanya. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Uh, dakwah lewat media TV, YouTube, video, kaset dan seterusnya itu perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW dan para sahabat serta para ulama zaman dahulu. Ini murni masalah istihadiyah dan hendaklah diserahkan kepada para mujtahid ya kalau umpamanya ada istihad eh, fatwa dari para mujtahid gitu ya mau benar mau salah fatwa itu orang yang berfatwanya tetap berpahala satu minimal kalau benar dua dan kalau toh itu salah tidak boleh dicelak sama sekali ya nah kita melihat di YouTube masyaikh para mujtahid abad kini seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, semuanya itu ada anunya, ada videonya dan mereka mengetahui video itu direkam dan diedarkan dan manfaatnya bagi umat luar biasa, luar biasa. Baik itu ceramah langsung ya ataupun pertemuan mereka e, pada momen yang tidak disengaja bertemu itu momen yang luar biasa pasti akan penuh ilmu, orang-orang sibuk merekam dan para masih tahu merekam, direkam kemudian dimasukkan, diupload ke dalam YouTube dan menyebar. Tak ada satupun ulama mujtahid yang mencelaknya seperti itu. Ya, tidak ada yang mencelaknya seperti itu. Nah, oleh karena itu lalu muncul celaan atau pengharaman dari ikhwan yang tulabul ilm, kemudian ustadz gitu ya. E, kemudian dia berdalil eh, dengan dalil umum eh, asyadun nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun gitu ya. Bahwa manusia yang paling hebat, dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Lalu hadis yang suhi ini dijadikan sebagai dalil pengharaman atas film-film itu dia ijtihad sendiri dari hadis itu. Kita tanya para ulama yang e, gambarnya masuk YouTube itu tahu nggak hadis itu? Pasti lebih tahu, lebih ha sudah hafal bukan hanya hafal isinya, pasti hafal dengan sanarnya dan juga faham tentang isinya, syarahnya tentang hadis itu serta penerapannya. Oleh karena itulah di saat adanya fatwa dan e, eh, istihad dari para ulama mustahidin Terus ada orang-orang yang miring terhadap hal itu dan orang yang miring itu keilmuannya jangankan uh, eh, uh, eh, mustahid, ulama juga enggak gitu ya. Dia hanya sekedar ustad yang tahu satu dua dan itu enggak boleh digubris. Itu namanya inhiraf dan bukan ikhtilaf. Inhiraf itu penyimpangan dari hasil ijtihad para ulama yang dilakukan oleh orang-orang jahil tetapi merasa dirinya orang-orang pintar. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi Anda yang akan menelpon di nomor 02286862637 kami tunggu. Dan untuk selanjutnya saya bacakan pertanyaan lewat SMS dari Bapak M Sobari dari Saguling. Uh, apa keutamaannya saum Senin Kamis dan saum tanggal 13, 14, 15 Komariah Terima kasih. ya saum baik Kamis ataupun uh, ayamul bid atau pertengahan bulan 13, 14, 15 setiap bulan, bulan Hijriah dan bukan bulan Masehi ya. E, banyak sekali. Pertama, seluruh e, saum tadi menggugurkan dosa. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak tentang seper, se, eh, seperti itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, apa namanya man soma yauman fi sabilillah. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah Nah, ini saum yang umum, baik yang fardu ataupun yang sunnah, Allah akan jauhkan orang itu dari api neraka se sejarak 70 tahun. Dan dalam hadis yang lain, siapa orang yang melakukan saum sehari saja di jalan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa saum itu bisa menggugurkan dosa. Itu yang pertama. Kedua, jelas menambah pahala. Pahala-pahala dari saum itu luar biasa. Pahala saum itu sama dengan pahala kesabaran. Allah menyatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan melimpahkan pahala kepada orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa perhitungan alias banyak alias melimpah dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, doa orang yang saum itu saum apapun termasuk Senin, Kamis dan ayamul bid itu akan di, dikabul doanya oleh Allah Azza wa selama itu. Kata Rasul sallallahu alaihi salah satu laturadu dakwatuhum. Ada tiga golongan manusia yang tidak akan ditolak doanya oleh mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara as-shaim hatta orang yang sedang saum sampai dia berbuka dari saumnya sampai maghrib. Itu selama suami itu akan di diapakan? Akan di, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perselinglah saum termasuk saum-saum sunat baik Senin Kamis ataupun ayamul bid wallahu alam bisawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Eh, kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rashid di Ngamprah. Disebutkan dalam asar bahwa jika terjadi perpecahan maka tanyalah pada ahli sugur. Siapakah ahlus sugur hari ini? Ya ahlus sugur hari ini tentu saja para ulama. Para a'immah. Yang pertama kalau mereka masih hidup bisa langsung kita tanya kepada mereka. Ya baik melalui media, telepon, Skype eh, atau melalui website yang mereka terbitkan. Dan itu ada banyak ketika kita tinggal duduk di depan komputer, sambungkan ke internet gitu ya. Kemudian klik klik klik klik klik klik nanti akan muncul jawaban dari pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Dan itu juga yang kita lakukan. Itu yang kami lakukan. Kedua, e, kalau tidak memungkinkan bagi kita untuk begitu, umpamanya para ulama masih itu berbahasa Arab dan kita tidak bisa berbahasa Arab, kita bisa meminta bantuan kepada orang yang mampu melakukannya dengan bertanya kepada para ustadz. Kemudian kalau ustadz itu sudah memiliki jawaban dari para ulama tentang hal itu, itu bisa langsung disampaikan. Kalau belum nanti akan dibantu ditanyakan. Kita juga sering seperti itu, ya. Kalau kita tidak memiliki akses untuk berhubungan langsung dengan para masyaih, maka kita meminta bantuan kepada orang yang punya akses itu. Nanti di, di, dihubungkan Kalau kita bisa berbahasa Arab Tinggal dikasih nomor teleponnya Kita telepon langsung dan sudah di calling Nanti kalau ada telepon namanya Anu Angkat saja Nanti insya Allah langsung diangkat Dan kita bisa dialog langsung Tapi kalau kita tidak bisa berbahasa Arab Umpamanya ya, Maka kita boleh bertanya kepada orang yang mampu Menyampaikan itu kepada para ulama Nanti eh, jawaban dari para ulama itu Disampaikan lagi kepada kita Begitu Pak Rashid Wallahu a'lam bisawab Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Uh, bergeser ke pengirim SMS di nomor 08132180 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya bolehkah kita sholat dengan baju yang dipakai setelah duduk atau tertidur di kasur atau kursi yang terkena pipis yang sudah kering atau sudah dijemur? Jazakallah. Iya, itu bab izalatun najasah, bab menghilangkan najis. Dan itu di, dibahas dalam kitab di antara Bulughul Maram. Yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullahu taala dan kita setiap hari Sabtu kan membahas kitab itu. Walaupun sekarang sudah sangat jauh, uh, sudah sampai pada bab jamaah sholat sholat berjamaah bab air bab najis itu sudah lama terlewat. Cuma dulu pernah kita jelaskan bahwa hilangnya suatu najis dilihat dari hilangnya ketiga sifat dari najis itu. Baik najis itu umpamanya dihilangkan dengan air, apakah kita sudah yakin nggak bahwa najis itu bersih dengan hilang air itu atau belum? Nah nanti dilihat dari tiga sifat atau umpamanya dengan cara uh, dijemur kemudian menguap atau dengan cara umpamanya dibiarkan sampai kering sampai lama dan kita tidak tahu apakah najisnya itu masih ada apa tidak. Coba dilihat dari masih adakah tiga sifat najis tersebut di dalam benda itu, baik kursi ataupun kasur. Sifat yang pertama dari segi baunya. Kalau umpamanya itu air pipis, air kencing kan bau hangsernya kata orang Sunana, non bahasa Indonesia hangser teh. <laughs> Eh, pesing. Eh, pesing. Ah, bau pesing. Apakah cobi diambean gitu ya? Diambean. Kalau masih ada bau pesing berarti najis itu masih ada di dalam benda itu. Maka harus dihilangkan. Baik dengan cara umpamanya kalau di kasur umpamanya ya dengan cara dicuci dengan air, disikat dengan air lalu dikeringkan baik uh, dijemur atau umpamanya dipakai semacam hair dryer atau disemprot dengan uh, apa namanya uh, angin kompresor atau gimana lah cara mengeringkannya itu masalah tenis gitu ya hilangkan sampai bau pesingnya itu hilang kalau sudah hilang salah satu sifat dan najis itu sudah hilang Kedua dari aspek warna. Jadi kalau air kencing tersebut gitu ya, warnanya masih ada, warnanya apa kekuning-kuningan kayak gitu ya. Maka berarti najisnya itu masih ada. Maka hilangkan. Ketiga, kalau sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada warnanya. Yang ketiga, rasanya. Kalau rasa dari e, najis tersebut masih ada terasa, maka berarti masih ada najis itu. Kalau tidak, berarti sudah tidak ada. Nah harus diletak, aduh ah, kaku mahawe etama. Ya. Tapi yang paling inti adalah dua hal tadi. Kalau umpamanya dijilat, nggak boleh najis dijilat untuk menginikan rasanya ya. Nah, tapi kalau umpamanya e, dua yang tadi sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, warnanya juga sudah tidak ada, maka berarti najis itu hilang sekalipun tidak dicuci dengan air, umpama dengan dibiarkan begitu saja lama-lama mungkin menguap gitu, lama-lama sudah tidak ada lagi bau pesingnya, maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan di saat sudah hilang ketiga sifat najis itu, berarti dianggap hilanglah najis tersebut dari benda itu. Wallahu alam bisawab. Syukran Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Ke Kembali ke penanya lewat SMS dari Abu Khair di Cimindi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa yang dimaksud surat Al-Mudathir ayat ke-6? Apakah kita tidak boleh mengharap balasan dari Allah atau gimana? Barakallahu Ayat tersebut wala tamnun tastaksir. Janganlah kalian memberi dengan maksud dengan niat memperoleh balasan yang lebih banyak dari pemberian kita. Ini menunjukkan ketidakikhlasan. Ada udang di balik bakwan, hmm. ada ulang di balik batu. Jadi memberinya itu bukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla tapi dengan harapan memperoleh balasan yang lebih baik dari orang yang diberi itu. Umpamanya ya, yang dan orang itu biasanya apa? Biasanya milih-milih siapa yang mau dikasih. Kalau orang miskin, nah dia akan balas apa-apa tuh. Maka enggak. Tapi dilihat, oh ini ada orang kaya nih orang kaya umpamanya baru baru dapat proyek apa ah kita kirim umpamanya mm, pisang atau kita kirim umpah kolak gitu ya dengan harapan kalau dikasih kolak ya nanti dia ngasih umpamanya uh, kue tart yang besar umpamanya jadi dia memberi itu dengan harapan memperoleh balasan yang lebih besar daripada apa yang dia berikan maka itu terlarang tidak boleh Adapun kalau umpama kita berbuat dengan harapan dibalasnya oleh Allah Azza wa Jalla dengan limpahan balasan yang berlipat ganda, tentu saja itu boleh. Karena Allah sering mengiming imingi kita dengan seperti itu. Siapa yang berbuat begini akan dilipat gandakan balasannya 10 kali lipat, 700 kali lipat bahkan lebih dari, daripada itu, maka itu boleh, boleh. Yang tidak boleh adalah mengharapkan balasan dari sama makhluk Ah, dengan balasan yang lebih besar daripada apa yang kita berikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya dan kembali ke pertanyaan lewat SMS dari Umunis Dadi, Haur Ngambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menyambung pertanyaan dari Umi yang di Selacau, apabila sudah terlanjur menerima uang dari calon kades, karena mempertimbangkan berbagai hal, uang itu apabila dikembalikan kepada jurkam tidak enak karena tetangga dekat. Pilih jantan awon. Apakah tidak apa-apa kalau kita berikan pada fakir miskin saja? Jazakallah khair. Iya, barang yang haram yang sampai kepada kita yang tidak mungkin dikembalikan kepada haknya, maka takhallusan min halali eh, min harami kita ah, dalam rangka menghindarkan diri dari keharamannya boleh kita ah, salurkan ke fakir miskin yang membutuhkannya. Seperti yang pernah dialami oleh uh, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia umpamanya memperoleh uh, sesuatu dari budaknya, tapi ternyata budaknya ini uh, mengambil sesu dari sesuatu yang haram, lalu Abdullah bin Mas'ud menyalurkannya ke fakir miskin yang lebih membutuhkannya. Jadi seperti itulah boleh untuk kita berikan ke orang yang sangat butuh. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Uh, sekarang pertanyaan dari Ibu Yati di Cimahi. Assalamualaikum. Kalau sehabis wudhu, apakah wajah dan tangan boleh dikeringkan? Karena ada yang mengatakan bahwa harus dibiarkan basah karena setiap tetesan air wudhu akan menghapuskan dosa bahwa setiap tetesan air wudhu menghapuskan dosa betul, tapi itu eh, terjadi ketika kita membasuh anggota wudhu kita, otomatis dosa-dosa itu berguguran bersamaan dengan bergugurannya tetesan-tetesan air dari tubuh kita. Sudah langsung, begitu wudhu langsung, gitu ya, berguguran. Nah, adapun menyusut, eh, non nah, menyusut teh mengelap, mengelap, <laughs> nyusut mengelap eh, air wudhu yang nempel di wajah kita dengan handuk tidak terlarang, dibolehkan dan tidak eh, menimbulkan kerugian apapun sedikit pun. Terlebih kalau tidak disusut umpat, kalau tidak dilap menimbulkan madarat, umpat bisa sakit ya, eh, apalagi musim dingin, musim hujan, anginnya dingin gitu ya, tiris gitu ya. Kalau tidak di langsung dikeringkan bisa masuk angin, bisa sakit. Apalagi kalau ah, bagi orang yang di Eropa sekarang kan musim salju tuh. Kalau umpamanya berwudu walaupun wudunya dengan air hangat, tapi beres air wudu, dengan air hangatnya enak gitu ya. Begitu beres wudu, air yang nempel di dalam tubuh kita itu seketika itu juga langsung kena kena hawa dingin, langsung dingin itu. Kalau nggak dilap, wah itu bisa sakit. Ya, bagi orang yang punya penyakit kaligata langsung bisa bentol-bentol. Bagi orang yang fisiknya lemah langsung bisa mual-mual, bisa masuk angin gitu ya. Hmm. Maka boleh, tidak ada uh, halarangan apapun. Adapun orang-orang yang melarang uh, di lapnya itu berdasarkan kesalahpahaman terhadap sebuah hadis. Nabi Ali salatu salam berwudu, <clears throat> kemudian disodorkan lap oleh istrinya dan Nabi selesai menolak untuk mengelapnya. Dari hadis itu maka sebagian ulama, eh, sebagian orang bukan ulama, sebagian orang awam hanya membaca hadis itu dari terjemah, mengambil kesimpulan yang salah, oh habis wudhu itu tidak boleh dilap. Padahal para ulama menjelaskan Nabi SAW tidak mengelap itu karena cuaca di sana pada musim panas gitu ya, ingin tetap seger saja. Kalau umpamanya disusut, kesegarannya mungkin hilang. Dengan cara dibiarkan, kesegarannya akan bertahan lama. Bukan karena terlarang secara syar'i. Oleh karena itulah maka bagi kita yang kondisinya berbeda dengan di zaman Nabi Sosam dari segi cuaca, maka tidak ada larangan untuk mengelap e, tubuh kita yang sudah terbasai oleh air wudhu. Begitu ya, wallahu a'lam bisawab Iya, syukur atas jawabannya. Uh, sekarang dari penanya di 085 72156 sekian sekian sekian. Assalamualaikum. Ustaz, kalau misalnya kita kesiangan bangun subuh, udah jam 6 lebih, apakah kita langsung sholat subuh atau qobla dulu? Apakah tidak bersamaan dengan terbitnya matahari? Syukran sekali. Iya, kalau kita bangunnya pas e, bersamaan dengan terbitnya matahari, tunda sampai kita e, sampai matahari benar-benar keluar semuanya. Jangan pas matahari terbit. Jadi umpamanya kalau dijadwal e, waktu syuruk jam 6 pas umpamanya ya waktu syuruk itu waktu terbitnya matahari, jangan sholat subuh pas jam 6 sekalipun bangunnya jam 6 karena itu waktu yang terlarang. Biarkan 10 sampai 15 menit berlalu setelah itu barulah kita sholat. Nah tetap disunahkan bagi kita untuk melakukan kobra dulu. Jangan langsung sholat uh, subuh karena Nabi SAW menyatakan rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Bahwa dua rakaat salat fajar atau qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan ini juga pernah teralami oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika peperangan eh, pulang dari peperangan itu eh, para sahabat Nabi SAW merasa lelah kelelahan kemudian disuruhlah Bilal untuk berjaga-jaga dan membangunkan pasukan ketika subuh tiba. Eh, qadarullah wa masyafa, Bilal pun ternyata tidak kuat nahan kantuk dan tertidur. Sampai Nabi SAW berterbangun ketika matahari sudah menyengat panas. Lalu dibangunkan semua, lalu Nabi SAW setelah berwudu beliau melakukan sholat dulu qabla subuh dua rakaat, lalu setelah itu barulah melakukan sholat subuh berjamaah. Jadi walaupun kesiangan tetap lakukan qabla subuh. Wallahu alam. Terakhir. Ya terakhir. Dari terakhir dari Umutia di Sarijadi. Menurut Ustadz, perayaan maulid Nabi bid'ah bukan karena MUI dan ulama-ulama di Indonesia pada merayakannya. Iya, uh, perayaan maulid Nabi alaihi salatu wassalamu diistilahkan dengan maulid dalam bahasa Arab bahasa Latinnya menatalkan Nabi SAW. Natal itu kan kelahiran. Hmm. Bahasa Indonesia-nya mengulang tahunkan Nabi SAW. Jadi nama lain dari perayaan maulid adalah mengulang tahunkan Nabi. Apa arti ulang tahun? Merayakan hari kelahiran kan? Apa arti maulid? Ya, hari kelahiran. Apa arti Natal? Hari kelahiran juga. Jadi merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan mengulang tahunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan menatalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan husnudon kita semua itu dilakukan dalam rangka menunjukkan kecintaan yang besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu intinya. Nah, sekarang coba lihat apakah itu termasuk bagian dari pelaksanaan agama atau bukan. Tidak diragukan lagi, ya itu dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan agama. Karena yang diulang tahunkannya kan Nabi. Ya, itu pertama. Yang kedua, isinya semuanya berupa ibadah, ceramah atau sholawatan gitu ya. Terus yang ketiganya, nah ini uh, yang yang menjadikan ini dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan agama yaitu itu merupakan wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi itu bagian dari agama. Mengaplikasikannya juga bagian dari agama ini kan. Jadi tidak diragukan lagi bahwa merayakan Maulid itu termasuk bagian dari pelaksanaan agama ini. Sekarang lihat apakah Nabi dan para sahabat melakukan itu tidak? Ternyata tidak. Nah, apakah para sahabat tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya pasti kecintaan mereka jauh lebih besar daripada kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kalau memang mereka mencintai Nabi, Nabi tidak pernah diulang tahunkan oleh mereka? Karena mereka meyakini bukan begitu cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara mencintai Nabi itu dengan mengikuti semua ajarannya bukan hanya mengulang tahunkannya. Itu pertama, kedua tradisi mengulang tahunkan itu tradisi orang kafir. Nabi Isa diulang tahunkan dan di perayaan ulang tahun Nabi Isa disebut apa? Natal. Nah, kemudian semua orang yang berulang tahun dirayakan ulang tahunnya dengan cara sakral dengan cara sangat disucikan yang apabila seseorang yang berulang tahun tidak dirayakan kalau di, orang-orang kafir wah itu sakit hatinya luar biasa itu sedihnya luar biasa itu dan ini sekarang sudah apa sudah e, menjalar ke kalangan kaum muslimin kalangan para artis kalau berulang tahun Terus orang-orang semuanya cuek, istrinya cuek, anaknya cuek, kawannya cuek, tidak ada yang mengucapkan. Itu sedih banget itu. Apa dosa saya, kesalahan saya sampai mereka lupa kepada ulang tahun saya? Gak ada yang mengucapkan, gak ada yang ngasih kado gitu kan? Sakit hati benar itu. Karena apa? Karena sakral. Dari mana nilai sakral itu? Dari orang kafir, dari ajaran orang kafir. Nah, sampai-sampai mereka merayakan ulang tahun itu untuk dirinya sendiri. Nah, diulang tahunkan juga Nabi SAW dengan cara maulid. Nah karena ini merupakan bagian dari agama dan semua pelaksanaan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW maka itu sebenarnya bukanlah bagian dari agama. Apa yang tidak menjadi bagian dari agama di zaman Nabi SAW tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Nah, kalau ini bukan bagian agama lalu kita masukkan ke dalam bagian dari agama, inilah menambah nama ajaran agama. Istilahnya tadi disebutkan bidah, seperti itu. Oleh karena itulah maka banyak fatwa dari para ulama penjelasan tentang kebidahan hal ini. Coba lihat Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu anil Ibtida. Uh, perintah untuk ittiba, ittiba mengikuti Nabi Sosam dan larangan untuk ibtida. Maulid di sana dijelaskan bahwa itu tradisi orang-orang Nasor dalam mengkultuskan Nabiullah Isa salatu wasalam dan oleh kaum muslimin diikuti dengan uh, mengulang tahunkan Nabi sallallahu alaihi Itu para ulama teriak-teriak menuliskan semua itu dalam kitabnya dan itu lebih layak untuk dijadikan sandaran. Adapun kalau tadi dikatakan ulama sudah sepakat demikian lalu ada orang-orang yang level ustadz Ustadz itu umpah duduk di majelis fatwa eh, ormas-ormas tertentu, keilmuannya tidak memadai, tidak hafal Quran, tidak hafal ribuan hadis dengan sanadnya, lalu mengeluarkan fatwa yang bertolak belakang dengan fatwa para ulama mujtahidin, seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang kayak begitu nggak jangan dilirik. Liriklah para ulama mujtahidin yang mengharamkan hal tersebut. Mana yang umpamanya kalau kita uh, punya penyakit jadi pasien gitu ya. Ada banyak alternatif ya. Apakah kita mau berobat ke dokter spesialis yang bergelar profesor, doktor dan gelar-gelar lainnya yang saking ahlinya gelarnya lebih panjang dari namanya? Pengalamannya udah puluhan tahun diakui oleh dunia gitu ya. Ataukah kita akan berobat ke mantri yang dokter juga bukan gitu ya. Mana yang ah, Terus antara profesor doktor A yang spesialis tadi itu berbeda pendapat dalam masalah kesehatan dengan mantri. Mana yang harus kita ikuti? Mantri apa spesialis yang profesor doktor tadi di bidang kesehatan? Pasti kita akan lebih percaya kepada profesor doktor yang spesialis tadi daripada ke mantri. Ilmunya jauh nggak sebanding. Itu dalam urusan dunia loh. Apalagi urusan akhirat. Fas'alu ahla dzikri In kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ahli tentang agama ini siapa? Ulama mujtahid. Apakah para ustadz ahli? Ahli tapi dengan ke kadar keahlian yang sangat minim yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk istihad. Di saat istihad mereka yang ustadz ini ya ternyata bertolak belakang dengan istihad para ulama mujtahidin. mana yang harus kita ikuti ah, sama dengan yang tadi mana yang kita ikuti mantri ataukah profesor doktor spesialis bidang tertentu yang pengalaman. Tentu saja kita akan lebih memilih kepada ahli. Begitu ya jawaban atas pertanyaan tadi. Ya, waktu yang kita miliki sudah habis sampai di sini saja dulu. Untuk para pendengar Radio Roja, insya Allah nanti jam 10 ada kajian tafsir di Masjid Al-Islam Baltos. Baltos itu singkatan dari Balubur, Balubur Town, uh, Town Square di bawah uh, flyover Pasopati Jalan Balubur ya. Jalan Kebon Kembang. Jalan Kebon Kembang jam 10 sampai zuhur membahas tafsir Insya Allah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya waktu luang dipersilakan untuk hadir. Kemudian nanti sore juga jam 4 di Masjid Raya uh, eh Masjid Raya. Masjid Umar bin Khattab di Selat Cau membahas masalah fikih salat. Uh, silakan bagi yang punya waktu untuk hadir dipersilakan dan nanti juga insya Allah akan disiarkan langsung oleh Roja Bandung. Sekian saja subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.